Ayo kita baca salawat munjiat ya munjiat ada salawat gimana? namanya salat munjiat ini bagus sekali buat hmm. buat hajat kita. Ini iya, rekam dong rekam. Iya. rekam iya. nah, Biar biar saya juga. Ini aja live Instagram. Oh iya. Live oh, Instagram. Mantap. Oh, mantap. <clears throat> saya senang sekali sholat munjiat karena isinya buat hajat. Amin. Nanti saya tulisin. Allahumma salli. Ayo. اللهم صل وسلم وسلم وبارك وبارك على سيدنا, سيدنا محمد, محمد وآله وآله wa ashabi wa ashabi wa ummatihi wa ummatihi ajma'in ajma'in salatan salatan tunjina tunjina biha biha min jami'il min jami'il ahwali ahwali wal afa wal nah, afal. nah, sementara ya saya jelasin dulu kita baca selawat ini ada doanya. Ya, ini belum jalan. Yang sana. Oh. Jadi ini salawat yang dengan salawat ini bisa menyelamatkan dari segala kehancuran, kerusakan, kebinasaan, kerugian, kebangkrutan, penyakit. Keren ya? Salat dan ya? salat dan tunjina tunjina tunji tunji nah. jim tunjina tunjina biha biha min jami'i min jami'i ahwali, ahwali wal afal Watakdilana Watakdilana nah, Ini keren nih Biha Biha Jami al hajat Oh jami al hajat Solawat yang dengannya Semua hajat terkabul Keren kan? Nah, Watakdilana biha jami al hajat Watutahirna biha min jami'il zunubi Zunubi Wasayyat Yang dengan salawat ini bersih semua dosa-dosa kita Kesalahan kita Keren kan? Waktu Watuballiguna biha Watuballiguna biha aku salawat dan ya. tercapailah semua maksud dan cita-cita serta tujuan impian-impian dreams ya mhm, mhm, kita mhm. semua keren kan amin, amin. apa cita-citanya apa impiannya gitu baik baik wa tarfa'una biha wa tarfa'una biha indaka indaka a'lat darajat dan kemudian kita naik derajat jadi kalau sekarang kapten besok bosnya kapten diangkat terus ah, naik terus besok jadi direktur besok ya. jadi dirut besok jadi owner amin ya naik terus sekarang jomblo besok jadi ibu besok jadi nenek besok meninggal istri dulu <laughs> oh ya, jadi istri itu, itu pertanyaan udah tuh kita kelihatannya udah ya ya ya yuk, Bismillah. Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim izin iya siap persiapan ini setelah ini oke okay. Ya, kita start engine dulu biar uh, eh, AC ada baru beliau oh siap pokoknya ini berapa menit izin ini menit. udah udah hidup lima menit lima menit oh siap siap nanti kami aturkan ke beliau siap saya yang bawa nanti <laughs> Saya juga mau Ustaz izin. Iya. <laughs> Mohon izin. Saya ya. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Salam buat keluarga izin. Salam sama keluarga jandik. Siap, siap. Insyaallah. Jadi berbaik-baik sama temen yang punya pesawat kita dipinjemin pesawat bagaimana lagi berbaik-baik sama Allah dikasih kalau sama Allah Allah Akbar Cap nanti kalau bosen gantian mas saya jangan bos jangan nunggu bos. <laughs> saya insya Allah ngajar Ustaz hei serius ngajar di STPI PLP Curug saya instruktur di situ oh santri saya dong tuh yang hafal Quran biar jadi pilot uh, Banyuwangi buka itu Banyuwangi. untuk untuk uh, Hafiz oh si itu iya, iya, salah, ya ya gue kenal tuh kalau nggak salah requirementnya 10 juz nah ya boleh tuh iya, Wah, keren. Hafiz uh, selalu rekrut tiap tahun. Hafiz bawa pesawat ya kan? jadi berbaik-baiklah sama Allah gitu supaya apa supaya kemudian eh kita pamit dulu sih belum pamit nih dan aku tak kebawa sebentar ya pamit dulu pamit dulu cakep sekali. lagi, bukan. Tapi kalau mau nempel lagi besoknya ya.